اللهم صل وسلم وبارك عليه Terima kasih Bu En. Terima kasih Bu En. Oke teman sekalian sebelum Pak Muzamil saya ingin uh, nyumbang kunci sedikit kepada Anda yang sudah di Makian Kemayan kemarin. Ini mohon Pak Muzamil juga merespon. Saya akan persingkat begini. Jadi Islam itu tidak dimulai dari Ikra. Bukan Ikra diwahyukan kemudian seluruh Quran terus terjadi Islam. Oke, itu juga Islam tetapi dia tidak pertama kali. Alasannya satu. Kalau Islam dimulai dari Iqra berarti sampai Rasulullah berumur 40 tahun dia belum Islam. Betul nggak? Berarti nabi-nabi yang lain juga belum Islam. Ya terus berarti nikahnya Nabi Muhammad juga tidak sah. Tidak sah. Secara Islam. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Nah, ya. Dan seterusnya dan sangat banyak dan semua nabi-nabi yang lain juga uh, tidak ada yang nikah secara sah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini ini kan hancur lebur ini alasan ini. Menghancur leburkan pandangan itu. Satu. Kalau ditambah dikit Rasulullah itu sebelum Iqra dia sudah lulus menjadi manusia kamil, sudah al-amin, dia sudah puncak puncak menjadi manusia yang sangat bisa dipercaya dan mendapat uh, gelar Al-Amin itu semacam S3 kemanusiaan yang kumlot. Ya, gitu. ya. Di mesti nguyuh ya. Oh madang, oh. oh ya, oke, okay. alasan yang kedua Apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bersifat Islam? Apa ono Gusti Allah nggawe barang sing dudu Islam? Kan yang bukan Islam kan yang apa? Yang kufur, yang syirik, yang kan itu, ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak Islam? Islam itu maksud saya sesuatu proses yang membuat pelakunya itu sampai kembali kembali kepada Allah dari innalillahi menjadi ilaihi rojiun. Gitu ya, jelas ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak Islam? Islam itu Islam itu nanti Pak Muzamil tolong jelaskan dia beras, kata sin lam mim itu punya 16 fundament dalam nahwu sorab kalau tidak salah 16 fundament ada salama saluma ada silmun ada salama ada salima ada macam-macam ada 16 sulam ada 16 kemungkinan dasarnya berarti variabelnya bisa berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus jadi teman-teman sekalian Islam itu tidak dimulai dari ikro ikro adalah awal dari kesempurnaan Islam kesempurnaan secara alam secara natural sudah sempurna sejak sebelumnya begitu Allah bilang kun dia sudah sempurna tidak saya berpanjang ya kemudian kesempurnaan secara kebudayaan sudah pernah sempurna misalnya di zaman pemerintahan Yusuf di zaman pemerintahan Sulaiman dan Daud dia sudah sempurna Islamnya jadi tidak benar bahwa Islam dimulai ikrar ya terus kalau gitu dimulai dari mana apa dimulai dari Nabi Adam wa alama Adam al asma akulah thumma al malaika enggak singkat kata pertanyaan saya tadi semua yang diciptakan Allah adalah satu sistem, satu metabolisme, satu organisme, satu tata nilai, satu tata proses, satu tata kelola. Yang membuat ilahi roji'un. Semua itu nanti akan kembali kepada Allah. Apa saja. Apa saja, materi maupun rohani. ya Pohon atau laut, darat atau pohon atau apapun saja. Jadi teman-teman sekalian kalau saya Islam itu Begitu Allah menciptakan sesuatu itu Islam yang diciptakan. Karena Anda tahu toh kalau alam kan 100% taat kepada Tuhan. Berputarnya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi dan semua sistem rotasi galaksi dan alam semesta ini semua bersifat menyelamatkan supaya pada akhirnya kembali bertauhid kepada Allah. Kan begitu. Jadi jadi Islam dimulai dari apa kalau itu Kata pertama sehingga Islam dimulai itu apa? Kun. Nah Pak Muzamil tolong dalam nafus sorob. Selama ini terjemahnya kan Pak. Innama amurhu idha arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun. Terjemahnya jadilah. Eh jadi maka jadilah. Bener nggak ini? Jadilah itu berarti pas ten pas present tense atau past continuous tense atau what? Kunnya amar Kunnya amar Yakun. Iya, yakun itu berarti apa, apa tense apa dia? Continuous Continuous tense. Present continuous Present tense. continuous tense. Saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa Muzamil juga bisa bahasa Inggris. Oh, I can speak English. Oke. Okay? Ya nanti nanti tolong dijelaskan. Jadi teman-teman sekalian bukan menurut saya kalau rasa bahasa Indonesia saya bukan jadi maka jadilah. Kalau jadilah wis jadi itu Tak liwet mateng kan gitu. Ya dah. Ya toh? Tak ulek pedes kan begitu. Jadi bukan jadilah. Jadi maka berlangsunglah. Jadi berlangsunglah Islam. Seluruh tata kosmos pohon-pohonan, semua alam semesta, semua makhluk-makhluk Tuhan itu semua melakukan Islam. Jadi Islam itu bukan benda. Islam itu adalah perilaku, Islam itu program, Islam itu itu aplikasi. Gitu loh. Kalau alam ini sudah pasti beres selama di depan Allah. Nah manusia diberi jarak oleh Allah untuk berinisiatif proaktif menyelamatkan dirinya di depan Allah. Islam adalah Anda selamat di depan Tuhan. Kan begitu. Makanya negara bukan baldatun thayyibatun tok. Tapi harus warobun wafur. Kalau baldatun pun gemah ripah loh jinawi tidak cukup. Harus diampuni oleh Allah semua prosesnya. Maka disebut warobun wafur. Kalau alam sudah jelas selamat di depan Allah. Jadi tidak ada kok wit jati mlebu rokok rano. Ono asu mlebu rokok rano. Ya tak? Kejaba kowe. gitu kan. Nek gue yo iya, berarti aku ya yo iya kan gitu. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, semua yang ciptakan Allah itu namanya Islam. Islam is adverb to liberate, to save, ya, to save. Jadi everything kalau alam sudah jelas dia diselamatkan oleh Allah sejak awal. Nah, maka berlangsunglah Islam. Kalau Allah mengatakan aku ciptakan alam semesta dan seterusnya dalam enam hari. Kamu pikir enam hari itu dulu gitu? Biar terus baru itu hari ke-7 ke-8 ini hari kesekian triliun gitu. Nek prasaku oh, rasa iki masih dalam rangka enam hari tadi. Bisa jadi sekarang ini hari ke 6 Allah, bisa jadi hari kelima, muka-muka sih hari kedua. Jadi sesuai. Gitu. Sesuai. Gitu. Jadi seduowo gitu. Bahwa ini zaman akhir, ya akhir itu kan relatif ya ukurannya berapa, skalanya berapa kan relatif karena pengetahuan kita mengenai waktu dan mengenai waktunya Allah juga sangat relatif. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingatkan supaya kita yuk penting rek, penting Quran hadis penting, tetapi jangan terus disimpulkan bahwa Islam itu ada setelah ada Quran dan hadis. Berarti Rasulullah tidak termasuk. Kan gitu, nabi-nabi yang lain juga tidak termasuk. Jadi Yakun itu artinya berlangsung. Jadi jadi maka berlangsunglah. Maka menjadilah bukan jadilah tapi menjadilah. Berproses untuk menjadi terus menerus. Nah sekarang tinggal Anda bilang kepada dirimu kun maka engkau melangsungkan Islam. Kun Anda melangsungkan Islam. Bukan wis dadi. Sedang diproses untuk selalu menjadi. Nah banyak terjemahan-terjemahan yang tanpa nuansa misalnya Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar. Allah yang maha lebih besar. Karena kata akbar itu tidak untuk Allahnya sendiri. Tetapi untuk perasaan kita bahwa kita harus selalu menemukan kita akan selalu menemukan bahwa Allah itu lebih besar lagi, lebih wah, lebih dasar lagi, wah, jos, jos, tenang, wah, eh diam tenan, eh diam tenan gitu. Eh, akbar, jadi bukan kabir, tapi akbar. Jadi tiap hari kita menemukan betapa lebih besarnya Allah, lebih besarnya Allah kan gitu. Itulah sebabnya maka sekarang banyak takbir numpak bus bareng takbir. Takbir. Tak hitung ping 32. Ya Allah nganti kesel. Ya Allah, ki suwe polusi gini ini jarang gitu. Gitu loh. Karena takbir tidak pakai fundamen. Takbir dengan niat untuk bermusuhan. Kan gitu. Kita takbir untuk menemukan betapa indahnya Allah menciptakan alam ini. Ya Allah takbir. Minimum lihat arek-arek liwat, arek wedok liwat. Sep. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Terus semua yang di toko-toko pada keluar, ndi takbire, di takbire." <laughs> gitu kan everything happen for reason ya for reason jadi if you say Allahu Akbar what is the reason actually What, what, is the, what, what is the basic of that? What is the source of that? Kan gitu. Apa basicnya apa? What is the reason to say Allah Akbar? Nah, kan gitu. Nah malam ini kita mencoba menemukan ya Allah, ya Allah. Jadi begitu Allah bilang kun berlangsunglah Islam. Kalau Anda mengatakan bagaimana tuh Amerika katanya negara kafir kok hukumnya bagus, ya sistemnya bagus misalnya. Ya, ya karena Anda cara berpikirnya masih pra, pra, pra penciptaan Allah. Masih prakun gitu. Jadi sekarang ada istilah prakun gitu. Oh, cara berpikir mesti prakun, begitu kun itu Islam berlangsung. Jadi kalau ada sistem hukum yang bagus, rakyat terlindungi, orang-orang semua bersilaturahmi dengan baik, peace each other, that is Islam. Artinya safe is each other, that is Islam. Kan bedanya adat administrasi apa tidak kan gitu. Bedanya orang baca syahadat atau tidak. Jadi kita bergerak antara syahadat resmi dengan berlangsungnya Islam secara moral, secara cinta, secara ilmu. Kan gitu. Nah, Anda milih yang mana? Jangan disuruh milih. Yang benar itu yang penting bersyahadat dan sholat, beribadah, ataukah kelakuan baik. Ya jangan milih, itu bukan bukan dua yang dipilih, itu kedua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Anda sholat tapi berkelakuan buruk. Berarti bohong sholatmu. Kan begitu. Tidak mungkin kamu berkelakuan baik tapi kamu tidak sholat berarti belum sempurna logika sholat, sempurna logika logika kelakuanmu. Kan begitu. Kan Anda sholat kan tidak hanya karena Allah nyuruh tapi karena Anda sendiri punya kesadaran. Mosok saya tidak terima kasih sama Tuhan. Mau cuma lima kali sehari aja. Anda kan boleh aku tambahi sholat itu. Ya Allah, kalau engkau membolehkan aku sholat subuh 25 rakaat. Tapi karena engkau haramkan ya sudah dua aja tidak apa-apa. Kalau boleh saya mau tambahi. Tapi karena bolehnya cuma dua ya sudah dua. Supaya Allah menilai, wis tak, tak anggap sholatmu pahalanya 25 lu Jadi mengakal akalan yang Gusti Allah. Iki PKB ini untuk memilih Ahok apa Anies istiqoroh. Wah. Opo ini istiqoroh ini. Arek-arek iku kate nyilet apa nyilet nabok nyilet tangan. Dadi engko nek kira-kira nang Ahok misalnya PKB di DKI milih Ahok putaran kedua yang salah Allah kan gitu kan. Lu istiqoroh kok ini kan gitu kan. Nah. Selamat Gusti Allah sabar banget. Kalau saya diberi hak satu hari aja untuk melakukan apa yang boleh dilakukan Allah, hmm, no kabar. Nun, hari ini Nun mulai pagi sampai pagi besok pagi saya beri peluang, saya beri pelimpahan untuk kun, terserah kamu. Wah, tak entek no kabar. Eh wis tak batuk ilate kabeh ayo ayo ayo ayo. Ya, gak iso ngomong to. Eh, Nek tak batuk ilatmu ra iso ngomong to kowe. Ah, itu. Nek tak batuk kuwi seneng kon. Apa kuwi apa maksudnya sabuk? Asosiasimu tuh ya Allah. Ya Allah hindarkan anak-anakku dari pikiran kotor. Gitu ya. Jadi anda tiap hari jangan berpikir pragun. Begitu kun berlangsunglah Islam. Jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah. That is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikianlah listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus. Kan begitu. That is ilahi roji'un. Kan gitu, Rek. Ya. Jadi sekali lagi Benar bahwa ikro itu sangat penting, benar Quran itu utama, tetapi jangan lantas itu jangan lantas terus lebay seolah-olah Islam belum ada sebelum ikro gitu loh. Karena ada kecenderungan kesempitan Bu N di Indonesia ini. Kalau orang sudah seneng satu hal, itu lainnya salah semua. Jadi pokoknya kalau sudah seneng kepada merah, itu selalu dengan menjelekan hijau, menjelekan kuning, menjelekan yang lain gitu loh. Kalau udah seneng hijau, lainnya jelek semua kan gitu. Untuk misalnya nih, ini saya sudah omongkan di KC ini. Apa sih bakat itu? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Bakat itu tidak dikasih. Bakat itu diraih. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Bakat itu omong kosong. Gitu? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lho nek tidak pernah menyerah iku jenenge tekad. Duduk bakat. Piye arek Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Lo mbak enggak usah, mbak. bakat itu difahami bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, mbak saya, mbak modaro, kursus ini enggak akan bisa hidup lima kali saya tidak akan bisa main ini. Itu karena bakat. Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biola, latihan itu tidak bisa. Tidak punya bakat sedikit pun saya. Gitu loh. Bakat itu betul-betul ada. Maka seseorang punya kecenderungan ada yang di fisika, ada kecenderungannya di kedokteran, ada kecenderungannya di tempat-tempat lain. Ada memang. Jadi jadi Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad, bertekad aja ndak usah jelek-jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lu niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi nggih mboten? Ya toh gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu Ah, coba Pak Nevi suruh biola. Tidak bisa. Pak Nevi itu bakatnya apa ya? itu loh teman sekalian. Saya, saya saya paham kenapa orang punya kecenderungan seperti itu, tapi mbok mbok mbok agak seimbang berpikirnya. Kalau di Makyani kan kita belajar dan berlatih seimbang berpikir. Yo ya bakat yo ya penting. Gitu loh. Kayak saya ini dagang nggak bisa sama sekali belas dagang tidak boleh dagang, main musik itu tidak bisa. Nek meng, nek menggagas musik bisa, tapi tanganku ki raiso Mas. raiso iso ngene lagu wis belajar ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding aku wis belajar ding kuwi tok, ambek anggere ding kita kuwi wae. Memang enggak bakat saya. Termasuk saya enggak bakat memelihara kuda, bakat saya memelihara kambing, itu juga bakat. Cuman kita belum belum riset aja. Gitu loh. Bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat, Pak. Azwaj itu artinya ada jodoh manusia dengan entah eh, dengan lawan jenis, entah dengan sesuatu hal. Ada orang yang meludah itu jadi. Itu geni, meludah jadi. Kayak gontor itu bikin pesantren, cuh tadi pesantren, cuh tadi pesantren. Terus saingannya Indomaret lah Guntur. Gitu. Saya ini nggak bisa bikin pesantren. Dia apa apa no Gak iso, nggak bisa saya. Nggak, wong saya nggak bisa mandek kok. Nggak pesantren piye, santriku kapan mengaku wong rono, rono, rono, kok setrika ini sret, sret, sret, sret. Kapan nggak bisa. Bukan soal teknis saja, memang saya tidak mampu duduk di satu tempat seperti itu. Jadi bakat itu ada. Jadi teman sekalian, kalau Anda Islam, misalnya ini, wes, nyun sewu ya, ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah. Gitu ya. Terus orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Qur'an. Ini Al-Maidah ini Quran. Quran ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh jadi dia menistakan Tuhannya sendiri. Iya ceritanya. Lu kan kan Tuhannya kan sama toh. Yang bikin surat Al-Maidah sama, yang mengajak surat Al-Maidah Tuhannya sama. Jadi yang dilecehkan ini umat Islam apa Tuhan? Oh jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam, apa agama Islam, apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan loh kalau gitu. Nomor satu loh. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik. Ini cuma cara berpikir teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau diperlebar. Penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak? Relevan enggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Nah iya. Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar yang satu mengejek, yang satu diejek. Padahal yang diejek bareng-bareng, yaitu bangsa Indonesia. Lu ura cedah loh gini Indonesia ini. Gitu loh. Oke, tidak ada masalah dengan semua itu. Artinya kita dengan sabar, arif, dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya, selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan diseret-seret untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Ayo wis, kita lakukan perang di malam hari. Itu. Si, si, Pak Muzamil, Pak Muzamil tolong jelaskan perang di malam hari lo ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Laila. Harbul Laila apa ya? Lailatul Har, Harbul Laila. Harbul Laila. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? Kita ketembak tidak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau engkau menembak juga jangan ada yang tahu bahwa kau yang menembak. Kan itu malam hari namanya. Jadi sekarang ini Anda harus mencari kemampuan untuk sabda Rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini. Itu kata Pak Muzamil.